Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita tidak mungkin kita bisa kalkulasikan. Allah berfirman wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah adalah pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertakarrub, dalam rangka meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita awali kajian kita dengan merangkai kata demi kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, ahlul bait beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah kesempatan 15 abad yang lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Yang artinya jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Mampir kata Nabi singgah sejenak dan berekreasi di taman itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perintah yang unik. Kalau perintah salat rasanya sudah tidak asing lagi. Perintah puasa sering kita dengar. Tetapi dalam hadis ini Nabi perintahkan kita untuk berekreasi di taman-taman surga. Siapa yang gak tertarik? Karena taman identik dengan kenyamanan. Menghilangkan rasa penat, rasa sumpah, rasa galau. Apalagi jika taman itu adalah taman surga taman yang isinya atau taman kebun yang isinya gajah, jerapah, binatang saja itu ramai hadirin. Apalagi ini taman surga. Maka perintah ini langsung mendapatkan respon positif dari para sahabat Rasul dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma hiya jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Mereka berpikir keras, di mana letaknya? Lokasinya di mana? Dan apa ia ada taman surga di dunia ini? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaqadz dzikir." Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah halakoh-halakoh zikir. Dan para ulama berusaha menjelaskan kepada kita. Al-Imam Al Atta bin Abi Rabah menyatakan yang dimaksud halakoh-halakoh zikir adalah majalisul halal wal haram, Majlis-majlis yang membahas hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram atau dalam bahasa yang lebih sederhana, lebih mudah majelis-majelis ilmu. Itu yang dimaksud taman surga. Taman yang penuh dengan keutamaan. Taman yang penuh dengan pesona. Ratusan pesona berada di balik taman tersebut Taman yang menawarkan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Taman yang menawarkan pahala ibadah haji. Nabi kita saw bersabda, "Man ghada ilal masjid" لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid atau majelis taklim tidak ada motif, tidak ada keinginan kecuali untuk mempelajari atau mengajarkan kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allah akbar. Jadi pahala malam hari ini apa hadirin sekalian? Hah? Kok nggak semangat sih? Antum kalau naik haji kayak begini nih semangatnya. Oh kan mengguh subhanallah. Jadi saya tanya sekali lagi, pahala kita malam hari ini apa? Masya Allah. Jadi pulang dari tempat ini gelarnya apa? Ustadz gelar nggak penting. Yang penting pahala. Jadi jangan ada yang ngaku Pak Haji pulang dari tempat ini. taman yang mencatat pribadi-pribadi terbaik khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya taman yang menyediakan berbagai macam kebaikan yang dibutuhkan oleh seorang hamba oleh karena itu Nabi menuturkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Dan tidak mungkin kita paham agama kecuali duduk di taman tersebut. Taman yang memiliki sejuta pesona hadirin yang dirahmati oleh Allah yang membuat derajat kita diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah. akbar. Taman yang keuntungannya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Nabi saw bersabda dalam hadis rat Imam Muslim, "Ayyukum yuhibbu an yakdua ila buthan au ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini qawmawain. Siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke dua pasar unta Buthan dan Aqiq untuk mendapatkan dua unta kaum mawain fi ghairi ismin wala qat'i rahimin tanpa dosa dan memutuskan tali silaturahim. Artinya dia akan mendapatkan dua unta dengan cara yang halal dan gratis. Hadirin dua unta. Dua unta terbaik. Kaumawain yang harganya kalau dijual pada hari ini itu di atas 600 atau 700 juta. Dan dua unta itu di atas 1 M. Maka para sahabat tertarik untuk mendapatkannya. Begitu mereka mau beranjak dan bergegas untuk ke pasar unta itu, Nabi menahan mereka. Afala yaqdu ahadukum ilal masjid. Kenapa kalian nggak pergi saja ke masjid? faya'lam au yaqra ayataini min kitabillah untuk membaca dan mempelajari dua ayat dari Al-Qur'an khairun lahu minna qatain karena dua ayat itu lebih baik daripada dua unta Wasalatun khairun lahu min salat dan tiga ayat lebih berharga dan lebih mahal daripada tiga unta. Wa arba'un min khairun min arba dan empat ayat lebih mahal daripada empat unta. Wa min a'dadihinna al ibil dan begitu seterusnya. Pesona yang sangat menakjubkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya tidak sesederhana itu. Karena banyak orang yang berekreasi ke taman surga ternyata tidak mendapatkan pesona surga. Tidak mendapatkan pesona yang ada di taman tersebut. Salah satu orang yang pertama kali diazab di dalam api neraka siapa? Warajulun. ta'allama al ilma wa 'allamahu. Seseorang yang ketika di dunia kerjaannya adalah mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. Ia nggak dapat pesona taman surga tersebut. Dan di antaranya yang lain itu benar-benar terlihat dengan mata kepala kita. Masih banyak yang sudah merutinkan kedatangannya ke taman surga tapi tidak ada perubahan dari tutur katanya. Ibadahnya nggak semakin baik. Ngaji bertahun-tahun tapi sholat nggak pernah khusyuk ngaji bertahun-tahun tapi masih kasar sama istri. Datang selalu ke majelis ta'lim tapi tidak bisa meresapi makna dan kandungan la ilaha illallah. Ngaji sih ngaji. Tapi dia nggak bisa meresapi tentang iman kepada malaikat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid tidaklah ada satupun tidak ada satupun huruf yang meluncur dari lisan seseorang kecuali dicatat oleh raqib dan atid masih asik menggibah memfitnah kalau bicara kata-katanya kasar bahkan nggak jarang kotor mereka tidak mendapatkan pesona surga. Pesona itu pudar begitu langkah kaki mereka menjauh dari taman surga itu. Na'udzubillah. Datang ke majlis salim rajin. Tapi kalau dikasih tanggung jawab nggak amanat sama sekali. Kalau bicara bohong, Kalau hutang susah bayarnya. Apa yang salah hadirin yang dirahmati oleh Allah? Kenapa di antara orang yang datang dan mempelajari ilmu Allah tidak mendapatkan pesona yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan ini dikaji oleh para ulama. Dan inilah tema yang akan kita angkat pada daurah kita kali ini. Menjaga pesona taman surga. Agar pesona itu tidak hanya ada di kajian. Namun tetap bertahan dan tidak memudar ketika kita sampai di rumah kita. Saat kita bersama istri dan anak-anak kita. Pada saat kita sholat. Pada saat kita berzikir pada saat kita berpuasa, pada saat kita bersama orang tua atau keluarga besar, pada saat kita lingkungan kantor kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada tips-tips yang dijelaskan oleh para ulama. <clears throat> Kiat yang pertama. Agar pesona taman surga itu terjaga di dalam diri kita. Yang pertama. Ulama mengatakan di antaranya disampaikan oleh Syekh Saleh Usaimi, salah satu ulama yang mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan berdomisili di Riyadh. Beliau dan para ulama lain menyatakan bahwa sebelum kita berekreasi ke taman surga ada hal yang harus kita lakukan ada hal yang harus kita kerjakan agar pesona itu tidak cepat pudar. Apa yang harus kita lakukan hadirin? Saya ingin tanya, tadi sebelum berangkat ke majelis ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Hah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama kita menjelaskan sebelum kita datang ke pengajian yang harus kita lakukan adalah bersihkan hati dan niat kita dari seluruh virus-virus penyakit hati, dari riak dari sum'ah, dari ujub, dari terpukau dengan kecerdasan sendiri, dari kesombongan, dari hasad sama orang, dengki dengan orang. Tetangga dapat mobil itu bersihkan dengki dari tetangga kita tersebut. Itu sulam mengaji. Walaupun nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya kajian kita sama tetangga kita. Tapi kalau ada sifat hasad di dalam hati kita, bersihkan kata para ulama. Bersihkan hati kita dari rasa benci kepada sesama kaum muslimin. Bersihkan. Karena ulama mengatakan bahwa hati kita ibarat wadah. Ibarat sebuah gelas. Dan ilmu Allah itu ibarat air. Jadi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih itu ibarat air kata para ulama. Saya ingin tanya, antum habis umroh, bawa air zam-zam. Lalu air zam-zam itu antum akan tuang ke segelas air yang penuh dengan kotoran kebo. Kira-kira sehat atau opname? Ini penuh kotoran kebo atau kotoran sapi. Antum tuang air zam-zam itu antum minum. Saya ingin tanya, kira-kira jadi sehat atau opname? Buang-buang air kita. Muntah-muntah. Padahal yang diminum apa? Air zam-zam. Air terbaik di dunia. Air yang penuh dengan keberkahan. Namun kalau gelasnya kotor, nggak ada gunanya. Justru memberikan penyakit. Ngerusak. Begitu juga ketika antum datang ke majelis taklim yang antum dengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ketika kita ria, kita sum'ah, kita ujub, kita hasad sama orang, kita benci, dada kita sempit, kita susah memaafkan kesalahan saudara kita. Berat. Itu ilmu susah masuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat berikut ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war fahjur." Dalam surat apa itu? Hah? Kok tahu mudatsir? Ya kan tadi ustaznya bilang ya ayyuhal mudatsir. Masa ad-duha kan nggak mungkin. Oh ya itu ayat-ayat pertama. Ayat-ayat yang memiliki nilai sejarah dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu sejarah yang ada di balik ayat-ayat pertama surat Al-Mudathir? Hmm? Apa, apa nilai sejarah dari ayat-ayat di atas? Diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Loh Ustaz, bukannya Iqra Ustaz. Iqra itu jadi nabi. Adapun jadi rasul, ya Ayuhal mudaththir. Kum fa'anzir. Mari kita bersama sejenak ayat tersebut. Ya ayuhal mudathir, wahai orang yang sedang tidur sambil berselimut. Karena pada saat itu Nabi sedang tidur sambil berselimut. Kum, bangkit. Dan berilah peringatan. Ketika turun ayat ini, Nabi resmi menjadi seorang Rasul dan dimulailah era turunnya ayat-ayat secara bersinambungan selama 23 tahun masa kenabian dan kerasulan. Karena kita tahu ada jeda antara Iqra dan Al-Mudathir. Tapi begitu Al-Mudathir turun, maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbaka fakabbir. Maka bertakbirlah kepada Rabbmu. Wa thiyabaka fatahir dan pakaianmu bersihkan apa tafsir wasiyabaka fatahir hadirin sekalian? Apa maksud dan pakaian wahai Muhammad bersihkanlah. Al-Imam Mujahid dan Sa'id bin Jubair dua orang murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mereka menjelaskan yang dimaksud pakaian di dalam ayat ini adalah hati dan niat. Bukan pakaian yang kita kenakan untuk menutup aurat kita. Bukan koko kita, bukan celana kita. Pakaian dalam ayat ini apa? Hati dan niat. Allah perintahkan Nabi kita untuk membersihkan hati beliau sebelum mendapatkan ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ini sosok sekaliber Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang hatinya terbersih, terikhlas, yang paling tawadu, yang paling nggak punya hasad dengki sama orang, yang nggak pendendam. Dan di waktu kecil hati beliau dicuci oleh malaikat Jibril. Namun sebelum mendapatkan ayat-ayat Quran secara berangsur-angsur, wasiyabaka fatahir dan hatimu bersihkanlah kata Allah. Lalu kita nggak pernah menata hati. Lalu kita main jalan saja ke pengajian. Lupa membersihkan hati kita dari ria, dari sum'ah, dari ujub, dari sombong. Karena merasa sudah bertahun-tahun mengikuti pengajian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena merasa sudah menjadi koordinator, mengelola sebuah media, atau kita yang mengajarkan ilmu tersebut, Allahu Akbar. Siapa kita? Ini Nabi. Manusia dengan hati yang terbersih. Kita tahu asar Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Allah melihat hati-hati manusia. Dan yang paling bersih siapa? Hati Muhammad. Maka Allah utus beliau menjadi seorang Rasul. Itu saja masih disuruh bersihkan hati anda wahai Nabi. Kalau kita lupa menata hati. Mentang-mentang penampilannya sudah syar'i, sudah mengikuti sunnah Nabi SAW, lupa tuh. Saya ini ria gak selama ini? Ujub apa tidak? Ada gak virus kesombongan di dalam hati saya? Ustadz bukankah ilmu itu juga fungsinya membersihkan hati? Betul. Tetapi sebelum ilmu itu datang kita pun harus bersihkan. Ya simpel saja. Antum kalau mau minum pakai gelas yang dipakai kemarin atau bersihkan dulu. Karena antum bersihkan dulu, antum cuci dulu. Antum nggak akan pakai gelas bekas kemarin walaupun bekas kemarin itu bekas sirup, bekas cendol, bekas jus antum cuci lagi sebelum antum gunakan. Nah begitu juga sebelum datang ke majelis taklim, duduk bersimpu di hadapan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Bersihkan hati kita. Kalau itu kita tidak lakukan, tidak ada manfaat. Atau sedikit manfaatnya. Hadirin hati memiliki peran yang sangat vital di dalam menjaga pesona taman surga. Karena inti dari ilmu itu hati. Al-Imam Ibn Qudama dalam Mukhtasar min Hajil Qasidin beliau menyatakan, "Innamal ilmu ibadatul qalbi." Inti dari ilmu itu ibadah hati, bukan sekedar salat walaupun sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW tapi nggak ada kekhusyuan, nggak ada keikhlasan. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut sama Allah hanyalah ulama. Al-Imam Ahmad menjelaskan ayat ini kata beliau, "Laisal ilmu bi riwayah wa innamal ilmu khasyah." Inti dari ilmu itu bukan banyaknya menghafal, banyaknya meriwayatkan. Tapi inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah yang mengakar di dalam hati. Inti dari ilmu bukan kita hafal juz 30, juz 29, atau 30 juz. Inti dari ilmu bukan hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi dan Ashabu Sunan yang lain. Inti dari ilmu bukan retorika hadirin. Inti dari ilmu bukan ruangan ini penuh sesak dengan jamaah yang hadir. Bukan inti inti ilmu. Inti ilmu ada rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut itu bisa tertuang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tunjukkan rasa takut itu dengan mata kita. Dengan lisan kita dan tangan kita. Dan serta kedua kaki kita. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Dan maksud dari ini bukan seperti akidah murjiah. Yang penting hati bukan. Namun seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu." Ketahuilah, di dalam tubuh anak manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Namun kalau daging ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kalbu. Ini inti ilmu. Karena kalau hati kita baik, maka semua akan baik. Hati rusak, jangan berharap mendapatkan perubahan dari majelis-majelis taklim yang kita ikuti. inti dari ilmu adalah hati. Ini yang dilupakan oleh banyak orang. Dan inilah kunci sukses para ulama. Makanya Ibnu Qudama mengatakan dan para ulama mengatakan tidaklah Muhammad bin Ismail menjadi Al-Bukhari rahimahullah. Muhammad bin Idris menjadi Asy-Syafi'i rahimahullah. Ahmad bin Abdul Halim menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yahya bin Syaraf menjadi An-Nawawi. Nama-nama besar itu tidak lahir hanya dengan mengandalkan kecerdasan, hanya mengandalkan kerja keras, hanya mengandalkan ketukunan, namun kunci sukses mereka yang pertama dan utama adalah kebeningan hati kesucian hati. Hadirin, Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan tentang gurunya Lais bin Sa'ad afqah min Malik. Lais bin Sa'ad itu lebih fakih daripada Imam Malik. Saya ingin bertanya sama antum, ada yang pernah dengar nama Lais bin Sa'ad? Siapa coba angkat tangan? Lais bin Sa'ad. Ada? Itu tetangga saya Pak Ustadz. Bukan, itu imam yang maksudnya ulama ini, bukan tetangga kita. Gak ada yang pernah dengar. Tapi Imam Malik pernah dengar? Kenapa nama beliau yang lebih menonjol? Kata para ulama keikhlasan. Oh berarti les nggak ikhlas. Jangan suudon dengan para ulama. Karena keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Di dunia ilmu, kecerdasan bukan segalanya. Ketekunan bukan segalanya. Dan itu dibuktikan oleh Mu'tazilah. Siapa di antara kita yang lebih rajin daripada al-jahil? Uh. Al-jahil. Salah satu tokoh Mu'tazilah. Itu rajinnya nggak ketulungan. nggak ada tandingannya deh. Ana ingin tanya, hobi antum apa? Hmm? Hobi. Ada yang hobi baca di sini? Baca. Yang hobi baca-baca apa? Al-Jahid hobinya bukan hanya sekedar baca. Dia punya hobi yang sangat unik. Dia punya hobi mendatangi sebuah toko buku atau perpustakaan lalu dia sewa secara private dia katakan kepada pemiliknya, saya ingin sewa perpustakaan ini selama dua minggu misalnya. Nggak ada yang boleh masuk kecuali saya. Yang lain nggak boleh masuk. Saya yang masuk selama dua minggu. Saya bayar berapapun. Lalu dia mulai membaca satu persatu buku yang ada di toko buku tersebut sampai selesai. Ada yang punya hobi begitu? Selesai. Makanya kan meninggalnya juga ketiban buku. Iya, saking semangatnya. Bukunya kan berak-rak. Dia beliau lagi dia lagi sakit, diambil itu rubuh semua mati dia. Sesat Mu'tazilah. Siapa di antara kira kita yang lebih cerdas daripada Wasil bin Atta? Pernah dengar Wasil bin Atta? <clears throat> Siapa Wasil bin Atta? orang nomor satu dalam sekte Mu'tazilah. Ini founding fathersnya. Ini pendirinya Mu'tazilah. Cerdasnya luar biasanya. Sangat luar biasa. Hadirin. Wasil bin Alpa adalah seorang yang cadel. Berarti dia nggak bisa mengucapkan huruf apa? Koer, ro, Ro, kan orang Arab. Orang Irak kok kok R er, Ro. Suatu ketika ketika ada acara besar dia hadir dia dibully oleh teman-temannya dan dikerjain. Dia disuruh ceramah dan berpidato secara spontanitas tanpa persiapan agar masyarakat dan manusia yang mendengar dia menertawakan pidatonya yang kecadil-cadilan tersebut. Biar semua manusia tahu dia cadil dan tertawa. Gimana perasaan antum? Kalau antum disuruh khutbah mendadak Antum di hari Jumat datang ke masjid jam 10, duduk di saf pertama. Lalu baca surat Al-Kahfi. Sampai jam 12 lewat 10, khotibnya nggak datang. Maka yang saf pertama main lihat kanan, lihat kiri. Dan antum disuruh menggantikan khotib tersebut. Karena penampilan antum yang paling meyakinkan, jenggotan paling panjang, pakai baju Pakistan, cingkrang. Udah, antum aja. Kalau antum nggak naik bubar nih. Nggak ada khut nggak ada sholat Jumat. Kira-kira perasaan antum gimana? Nggak ada persiapkan, nggak ada naskah, nggak ada materi itu ayat yang tinggal atu-atunya juga nguap. Grogi. Ah kira-kira itulah perasaan Wasil bin apa. Tapi apa mau dikata orang didorong dari belakang. Akhirnya Wasil bin Atta terpaksa berkhutbah. Khutbah yang mencengangkan dunia. Dan tetap diingat sampai detik ini dalam ilmu bahasa Arab. Khutbah yang sangat mencengangkan karena khutbah tersebut tidak ada huruf ra. Seluruh huruf ra atau seluruh kata yang ada huruf ra di dalam khutbah tersebut diganti oleh Wasil bin Atta secara spontanitas tanpa persiapan dengan sinonimnya atau persamaan katanya dan tidak ada huruf ra-nya. Atau bisa buat khutbah begitu? Dikasih waktu satu bulan deh buat naskah khutbah tanpa huruf R kalau kita ya R. Itu baru satu paragraf aja udah gagal dengan rahmat Allah R tetot gitu loh. Oh ganti dengan karunia Allah karunia R lagi tanda silang lagi. Itu cerdasnya minta ampun. Tapi sesat dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kesesatan mereka utu zakaan walam yu'tu zakaa mereka diberikan kecerdasan oleh Allah namun mereka tidak diberikan kebeningan dan kebersihan hati inti dari dunia ilmu itu hati Makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, para ulama salaf terdahulu, ulama klasik kita mayoritas waktu mereka mereka habiskan untuk membahas dan menata hati. Adapun orang zaman sekarang kata beliau, mayoritas waktunya digunakan untuk membahas amalan-amalan zahir. Itulah perbedaan mengapa mereka melejit dan kita pas-pasan seperti ini. Ini Ibnu Kudama nggak bicara maksiat loh. Beliau nggak bicara maksiat. Ini sama-sama amalan, tapi yang satu masalah hati, yang satu amalan zahir. Dan lihat perbedaannya. Hadirin, perbaiki hati kita. Dan inilah konsep dakwah Nabi SAW Apa materi dakwah Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah? Tauhid. Inti tauhid itu apa? Hati. Beliau bicara akidah. Inti akidah itu amalan apa? Amalan hati. Barang siapa yang ingin sukses di dunia ilmu, dia harus sering-sering menata hatinya. Kalau enggak, enggak berhasil. Ini yang selalu ditekankan para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, khususnya bersihkan hati kita dari dua penyakit ini. Penyakit hati banyak. Namun yang saya ingin tekankan dalam kajian ini dua penyakit. Yang pertama ketidakikhlasan. Bersihkan hati kita dari ketidakikhlasan. Dan ini nasihat untuk yang berbicara dan yang mendengarkan. Man ta'allama ilman mimma yubtagabihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid urfal janna yaumal qiyamah qama qal barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ia tujukan untuk mencari wajah Allah namun ternyata ia pelajari untuk mendapatkan kenikmatan dan fasilitas dunia maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat tidak ada pesona di dalam taman surga tersebut Tanya niat apa motivasi kita ketika kita datang. Apakah benar-benar ingin belajar atau hanya ingin bertemu teman-teman? Hanya ingin melariskan dagangan. Hanya ingin tampil diakui di komunitas kita. Dagang gak ada masalah, tapi apakah itu niat utama kita? Ketemu teman gak ada masalah, tapi apakah itu niat utama kita? Jaga niat kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan innama yunalul ilmu ala qadri niyatik. Sesungguhnya Anda mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasan Anda. Jadi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Kalau keikhlasan kita 40%, yang 40% ilmunya. Kalau ikhlasnya cuma 10%, ya 10%. Kalau nggak ikhlas sama sekali, nggak ada ilmu sama sekali. Dan jangan bosan-bosan mengkaji masalah keikhlasan. Hanya orang-orang yang nggak paham, yang bosan membicarakan keikhlasan. Al-Imam Ibnu Hamzah, salah seorang ulama besar, Beliau mengatakan, saya berharap ada seorang ulama yang mendedikasikan waktunya, yang mengorbankan waktunya untuk membuat sebuah kajian rutin. Hari Senin materinya tentang ikhlas. Hari Selasa materinya tentang ikhlas. Hari Rabu materinya tentang ikhlas. Hari Kamis ikhlas, hari Jumat ikhlas, hari Sabtu ikhlas. Hari Ahad ikhlas, hari Senin ikhlas lagi. Ibnu Al-Imam Ibnu, ah, Ibnu Ami Hamzah berharap ada seorang ulama yang membuat kajian rutin pembahasannya hanya ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Kata beliau, karena itu bahaya laten umat Islam. Itu ulama Makanya Sufyan Athori kita tahu bersama memiliki statement yang sering kita dengar ma'alatu syai'an ashadda alayya atau ma'ashadda ala nafsi min niyyati fa innaha tataqallabu alayya aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih berat daripada niatku karena dia berbolak-balik kalau ini ucapan dan pengakuan Sufyan Athauri lalu kita tenang-tenang saja lalu kita bosan membahas keikhlasan atau kita berani mengatakan kalau saya kok biasa-biasa aja Ustaz. Kayaknya nggak berat deh. Hadirin kita tidak lebih bertakwa daripada Sufyan Al-Thawri. Kita tidak lebih berilmu daripada Sufyan Al-Thawri. Kita tidak lebih berpengalaman daripada Sufyan Al-Thawri. Kalau beliau merasa berat, kita lebih berat lagi. Tapi benar saya nggak ngerasa. Hadirin itu karena nggak pernah general check up. Itu karena tidak pernah muhasabah. Itu karena tidak pernah introspeksi diri. Bukankah pada hari ini Bukankah pada hari ini banyak orang-orang yang merasa sehat padahal di dalam tubuhnya ada kanker stadium 2 atau 3? Kenapa dia merasa sehat-sehat saja? Karena nggak pernah check up. Karena nggak MRI. Maka dia fine-fine saja. Merasa sehat. Padahal dalam tubuhnya ada kanker? Hanya orang yang suka muhasabah dan paham makna dari keikhlasan. Yang paham betapa beratnya keikhlasan. Oleh karena itu harus terus diulang, harus terus dibahas, harus terus dikaji. Hadirin waktu Syekh Saleh Fauzan. Antum pernah dengar nama itu? Syekh Saleh Fauzan, salah satu ulama paling senior pada hari ini. Ketika beliau memberikan nasihat di kampus kami, itu yang hadir S2, S3, doktor, profesor. Itu berjejer depan beliau. Salah satu nasihat yang paling inti apa? Beliau menasihati tentang keikhlasan. Itu yang yang dihadap dihadapi beliau itu para profesor-profesor fikih yang ilmunya sudah ngelotok, sudah ngerti ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keikhlasan, tapi beliau masih mengatakan, saya berharap niat kalian bukan hanya mencari gelar di sini, bukan hanya mencari titel, bukan hanya berbangga-bangga karena bisa sekolah di sini. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dikatakan salah satu ulama tersenior pada hari ini dan di hadapannya para profesor, para doktor, para mahasiswa S3, mahasiswa S2, bagaimana dengan kita? Kalau kita nggak pernah mengevaluasi keikhlasan kita, ini penyakit. Hati-hati dengan masalah ini. Kalau kita nggak ikhlas, nggak ada manfaatnya. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mendapatkan manfaat apapun padahal ngajinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Inti dari kemunafikan apa? Ria. ria. Inti dari kemunafikan itu ria. Makanya Allah mengatakan tentang orang yuraunan nas, orang munafik itu senantiasa ria dalam beribadah dan dalam mengerjakan sholat. Bayangkan. Kalau kita ngajinya sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Abdullah bin Ubay bin Salul, ngajinya sama siapa? Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tanya, masuk apa dia? Neraka. kil asfali minan nar. Makanya hadirin sekalian, hati ini penting. Jangan hanya mengenalkan penampilan. Saya ingin tanya, orang-orang munafik pada zaman Nabi itu penampilannya syar'i apa enggak? Penampilannya syar'i enggak? Saya belum pernah lihat fotonya Pak Ustadz. Enggak usah lihat foto. Inti munafik itu apa? Menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Berarti penampilan mereka syar'i apa tidak? Syar'i. Mereka memelihara janggut apa tidak? Terus pakaiannya bagaimana? Munafik. Jadi kalau baru penampilan, apa bedanya dengan munafik? Munafik juga sama wanita-wanita munafik. Tapi kita dudukkan dulu. Ada nggak wanita munafik pada zaman Nabi? Jelas ada orang ayatnya ada. Saya ingin tanya wanita-wanita munafik pada zaman itu pakai jilbab atau pakai tank top? Loh, beneran ini. Jilbab. Tapi munafiqah. Mereka penutup-penutup aurat. Karena kalau mereka mengumbar aurat bukan munafik tapi fasik, kan begitu. Mereka munafik. Orang munafik penampilannya, casingnya itu mukmin. Casingnya alusuna wal jamaah. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi munafik. Karena nggak ikhlas. Datang kekajian Nabi Muhammad bukan cari ilmu, bukan cari ridha Allah. Tapi untuk mengukuhkan status. Kenapa? Karena hasad dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bersama bahwa kalau Nabi kita nggak hijrah ke Madinah, yang jadi penguasa Madinah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu sudah target beliau. Target dia. Makanya lagi-lagi kita balik sedikit Inilah pentingnya menata hati walaupun mungkin nggak ada hubungannya dengan ilmu kita. Karena terbukti penyakit gembong munafik itu hasad. Dari hasad larinya ke Gak nggak ikhlas. Dan akhirnya nggak ada manfaat sama sekali. Ngaji bukan satu dua bulan dengan Nabi loh, tahunan nggak ada manfaat. Tata hati kita. dan menjaga keikhlasan itu berat. Menjaga keikhlasan itu susahnya minta ampun. Makanya para ulama tidak berani mengklaim keikhlasan. Artinya banyak di antara mereka itu nggak berani mengklaim dirinya ikhlas. Al Imam Susi mengatakan Man syahida alal ikhlasil ikhlas faqad ihtajal ikhlasu lil ikhlas. Barang siapa yang mengklaim dirinya telah ikhlas dalam beramal, rasanya amalan tersebut yang dia klaim itu perlu direvisi kembali. Karena biasanya orang ikhlas nggak pernah mengklaim dirinya ikhlas. Hisham Dastawai sebagaimana yang dibawakan Az-Zahabi dalam Siar A'lamin Nubala Beliau mengatakan wallahi demi Allah la astati'an aqul. Aku enggak berani mengatakan aku pernah menuntut ilmu hadis satu hari saja ikhlas karena Allah. Imam Zahabi ketika membawakan riwayat ini beliau mengatakan wala ana, saya juga. Saya enggak berani mengklaim ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu ikhlas itu susahnya minta ampun beratnya minta ampun. Maka mereka tidak berani mengklaim. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah engkau ikhlas Imam Ahmad? Antum kalau ditanya begitu jawabannya apa? Antum ngaji malam ini ikhlas gak sih? Hah? Imam Ahmad, penulis kitab Al-Musnad, dipenjara oleh makmun, disiksa karena mempertahankan akidah tentang Al-Quranul Karim. Itu ada orang yang nanya, antum nih selama ini ikhlas gak sih? Apa jawaban beliau? Amal ikhlas fahuwa aziz. Amma ana. Adapun keikhlasan itu hal yang sangat berat. Sedangkan saya, saya hanya berusaha semaksimal saya saja. Allahu Akbar. Itu imam ahlu sunnah wal jamaah. Gak berani mengklaim dirinya ikhlas padahal pengorbanannya sudah habis-habisan. Karena mereka mengevaluasi niat mereka. Hadirin, para ulama-ulama besar itu mereka menonjol karena keikhlasan. Imam Malik pernah ditanya, kenapa engkau masih saja menulis kitab hadis dengan nama al muatta Bukankah Muatta-Muatta udah banyak? Udah banyak ulama yang nulis buku hadis yang serupa dengan tulisan Anda. Apa kata Imam Malik? Maka nalillahi fahuwa baqa. Apapun yang dikerjakan karena Allah, maka dia yang akan kekal dan eksis dan terbukti. Hari ini kita hanya mengenal muwatta Imam Malik, yang lain hilang. Pesona itu akan bertahan sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Siapa yang tidak kenal beliau? Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria. Didaulat oleh banyak ulama madhab syafi'i sebagai ulama nomor satu dalam madhab syafi'i. Buku beliau diterima oleh umat Riyadus Salihin. Pernah dengar buku itu hadirin? Menempati ranking kedua. Kitab yang paling tersebar dan yang paling sering dikaji. Kitab ini hanya kalah dari satu kitab. Kitab apa? Kitabullah. Al-Quran. Coba antum baca kata pengantar dalam Radu Solihin. Apa yang beliau minta dari kita? Beliau nggak minta apa? Beliau nggak minta royalti. Beliau nggak minta harta. Yang beliau minta, tolong doain saya, keluarga saya dan umat Islam yang lain. Padahal apa hubungannya baca buku beliau sama doain umat Islam? Kebeningan hati, sayang sama umat. Saya ingin tanya, bukunya yang paling laku di pasaran setelah Al-Quran loh. Tapi beliau dapat untung apa enggak? Enggak. Antum punya buku Redu Salihin di rumah? Hmm? Punya buku Redu Salihin enggak di rumah? Kok bingung sih? Kan tinggal jawab iya atau enggak doang. Punya buku Redu Salihin? Beli atau minjem? Beli. Udah bayar? Saya ingin tanya, yang untung Imam Nawawi atau pedagang bukunya? Imam Nawawi dapat untung nggak? Untung duit. Siapa yang bilang dapat tadi? Nggak ada. Keluarga beliau sampai detik ini nggak ada yang dapat. Orang dibebaskan. Tidak ada ingin apa-apa beliau itu. Walaupun kan boleh. Tapi lagi-lagi sekali lagi keikhlasan itu bertingkat-tingkat hadirin. Makanya gelar Imam Nawawi apa hadirin sekalian? Apa gelar Imam Nawawi? LC? MA? Doktor? Muhyiddin? Penghidup agama. Muhyiddin jadi seakan-akan Islam itu mati suri lalu dihidupkan lagi oleh ilmunya dan karya-karyanya. Allahu akbar. Mendapatkan gelar muhiddin itu ibarat dapat Nobel pada hari ini. Dan Imam Nawawi nggak tahu bahwa ulama sepakat menggelari beliau muhiddin Begitu mereka begitu beliau dengar dengan telinga beliau bahwa gelar itu sudah tersematkan pada diri beliau, apa komentar beliau? Orang zaman sekarang kalau dapat Nobel, kalau dapat penghargaan kira-kira apa? Saya berterima kasih atau saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada fans-fans saya, penggemar-penggemar yang mendukung karir saya kan biasanya begitu ya. Imam Nawawi mengucapkan sebuah kalimat emas dicantumkan oleh Imam As-Sakhawi. Beliau mengatakan ma aj'al fi hillin man laqabani muhiddin. Aku tidak halalkan. Aku akan tuntut pada aku akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan gelar muhiddin kepada diriku. Allahu Akbar. Saya nggak terima. Saya nggak ridho. Saya akan tuntut dia sampai hari kiamat. Enak aja kasih gelar padaku muhiddin. Ini kasih gelar. Kenapa demikian? Karena Imam Nawawi paham betapa susahnya ikhlas. Semakin tinggi gelar seseorang, semakin berat mencapai keikhlasan, semakin berat melawan perasaan ria, ujub dan sombong. Saya ingin tanya, yang berpotensi ria yang gelarnya S3 atau SD hadirin? Hah? Yang berpotensi ria? S3. Yang berpotensi ria yang ranking satu dari depan atau ranking satu dari belakang? Yang dari depan. Artinya semakin tinggi prestasi kita, potensi ria semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Kalau sudah ranking satu dari belakang, apalagi yang mau diriain. Itu gak punya perasaan. Kalau mendapat nilai dua di pelajaran matematik masih belagu kan repot. Dan itu disadari dengan cerdas oleh Imam Nawawi. Ini gelar beban. Ini bukan penghargaan. Ini PR baru buat saya. Sekarang aja saya udah susah banget jaga keikhlasan dikasih gelar kayak begini lagi. Saya akan tuntut sampai hari kiamat. Allah Akbar. Makanya namanya harumnya luar biasa. Dan buku-bukunya diterima oleh umat. Berkah dan menjadi salah satu ulama terbaik yang tercatat dalam sejarah. Al kan Imam Nawawi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jaga diri hati kita dari seluruh penyakit, khususnya keikhlasan. Eh, khususnya ketidakikhlasan. Ini penyakit sangat kronis dan kalau kita ikhlas semuanya mudah. Semuanya lempeng, semuanya gampang. Itu penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua. Kalau kita ingin menjaga pesona taman surga, bersihkan hati kita dari penyakit sombong. Sombong batarul haq wa gomtun nas menolak kebenaran dan meremehkan manusia merasa besar merasa lebih pintar bahkan merasa lebih pintar dari Allah maka dia makanya dia menolak kebenaran dia bantah walaupun di hadapannya ayat Al-Qur'anul Karim merasa lebih kuat dari Allah sehingga dia tidak takut azab Allahu Jalla wa ala ketika dia menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhi diri kita dari sifat sombong. Semakin belajar semakin menunduk. Semakin belajar semakin merasa rendah. Semakin belajar semakin merasa bodoh. Semakin belajar semakin merasa hina di hadapan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering kita baca ketika kita membahas keutamaan-keutamaan ilmu itu apa? Hadis Muslim. Man man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya apa sih? Barang siapa yang berjalan dalam rangka saya tidak artikan ya. Saya pakai bahasa Arabnya. Dalam rangka yaltamisu ilmu. Kita artikan lagi. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi Nabi bersabda barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Pertanyaan saya, apa makna yaltamisu? Hah? Apa makna yaltamisu? Nabi SAW menggunakan kata kerja yaltamisu dan Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa tiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu. Kata yang meluncur dari lisan beliau itu mengandung arti, mengandung hikmah, mengandung makna yang sangat dalam dan kata yang Nabi pilih untuk melambangkan para penuntut ilmu adalah yaltamisu. Apa arti yaltamisu? Yaltamisu artinya meminta, menuntut. Jadi meminta atau menuntut dari bawah ke atas. Dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi. Jadi yaltamisu itu permintaan atau tuntutan pihak yang rendah ke pihak yang tinggi pihak yang bodoh ke pihak yang pintar, pihak yang kecil ke pihak yang besar, pihak yang hina ke pihak yang mulia. Dalam bahasa Arab dinamakan apa? Yaltamisu. Jadi kalau antum ditanya yaltamisu artinya apa? Apa arti yaltamisu? Makanya selama ini kan kita dengarnya terjemahan singkatnya aja kan. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu kan yang sering kita dengar. Nah saya sekarang saya ingin mengajak antum memahami apa makna yang lebih mendalam dari kata yaltamisu agar kita ngerti. Yaltamisu artinya meminta atau menuntut dari pihak yang kecil ke pihak yang besar pihak yang bodoh ke pihak yang pintar, pihak yang lemah ke pihak yang kuat. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini menunjukkan bahwa para penuntut ilmu harus terus merasa diri kecil, harus terus merasa diri rendah, harus terus merasa diri hina di hadapan Allah harus terus merasa diri kerdil, harus terus merasa diri bodoh karena yaltami sulah kata kerja yang menjadi simbol para penuntut ilmu. Kata kerja yang Nabi gunakan untuk kita yang belajar yaltamisu. Nah, kalau kita merasa kalau kita merasa diri cerdas, kalau kita merasa diri tinggi, kalau kita merasa diri besar, yaltamisu itu nggak cocok. Bisa dipahami tidak hadirin sekalian? Jadi nggak cocok hadisnya buat kita kalau kita merasa diri besar. Ini pelajaran buat kita. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, jangan pernah merasa besar. Makanya konsep para ulama terdahulu, kullamazdada ilman arafa bi annahu jahil. Setiap ilmunya bertambah, semakin sadar betapa bodohnya dia kita salah ya selama ini. Oh ini hadisnya. Berarti yang saya kerjakan selama ini keliru. Oh salah lagi saya. Jadi terus mikirin kesalahannya. Kesalahannya, kesalahannya. Setiap penuntut ilmu harus terus merasa diri bodoh hadirin. Jangan ada yang merasa diri pintar. Inilah kunci sukses kita. Maka ah, sehingga kita akan terus belajar. Kita akan mau menerima nasihat, menerima masukan. Dan itu yang ditekankan para ulama. Jangan merasa senior di dunia pengajian. Walaupun kita udah belasan tahun ngaji. Mungkin puluhan tahun ngaji. Terus merasa diri bodoh. Merasa diri rendah merasa diri sedikit. Itu kunci sukses para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Muhammad bin Wasi' dan Muhammad bin Wasi' salah satu syekh Imam Muslim. Muhammad bin Wasi' mengatakan, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ahad." Kalau saja dosa itu mengeluarkan bau, maka tidak ada satupun orang yang mau duduk di sisiku. Subhanallah. Karena aku pendosa. Merasa diri hina. Kenapa? Karena itu tadi, semakin banyak belajar, semakin banyak tahu bahwa selama ini salah kita banyak atau sedikit? Banyak. Salah satu cara mengetahui dosa-dosa kita apa? Ngaji. Karena dengan belajar, antum tidak akan tahu seberapa banyak kesalahan antum kalau antum tidak khatamkan kabair karya Imam Zahabi misalnya. Saat kita belajar al-kabair, arti kabair apa? Dosa-dosa besar, baru kita tahu, ya Allah saya salah lagi, saya salah lagi, saya dosa nih selama ini. Saya pikir ini boleh-boleh aja, ternyata nggak boleh. Itulah yang dimaksud Muhammad bin Wasi diantaranya. Karena ilmunya bermanfaat. Maka ilmu akan membuat kita merasakan bahwa dosa-dosa kita banyak. Itu Muhammad bin Wasi. Lalu kita memusungkan dada. Seakan-akan gak pernah punya dosa. Merasa diri suci. Semakin belajar semakin menunduk hadirin. Jangan membanggakan diri. Gak ada artinya. Yahya bin Ma'in pernah mengatakan, Ma ra'aitu ahadan mithla Ahmada. Aku tidak pernah melihat seseorang seperti Imam Ahmad. Aku berteman dengan dia 50 tahun Aku kenal sama dia 50 tahun. Maftahara maftakhara alayya bisyai. Selama aku kenal dia, Imam Ahmad tidak pernah membanggakan amalannya sedikit pun juga. Gak ada tuh. Membanggakan kitab mustadnya gak ada mengangkat-ngangkat hafalannya padahal beliau hafal berapa? Berapa hadis yang beliau hafal? Satu juta hadis. Antum hafalannya berapa? ratus ribu. Bagus. Berarti tinggal seratus ribu lagi. Tapi jangan dibanggakan. Ini hafal satu juta hadis nggak pernah dibanggakan. Itu mulut ditahan sama beliau. Tawadu tidak merasa diri besar. Padahal beliau pernah disiksa demi mempertahankan ideologi tentang Al-Quran. Beliau tidak terima konsep Al-Quran itu makhluk dan tetap memegang teguh konsep Al-Quran adalah firman Allah. Itu dipenjara, disiksa, disakiti, tapi nggak pernah diungkit-ungkit sama beliau. Gak pernah. Karena merasa diri masih rendah. Gak ada yang pantas dibanggakan. Itu kalau mau ilmu kita bermanfaat. Terus. Bukan semakin belajar semakin merasa diri pintar. Merasa diri besar. Merasa diri senior. Merasa diri kuat. Enggak. Semakin belajar. Semakin menunduk Bahkan Imam Syafi'i mengatakan yan bagi li alim an yadha' turaban ala ra'si tawadu'an. seyogianya setiap ulama meletakkan tanah di atas kepalanya tawadu untuk melatih ketawaduannya biar nggak sombong training biar tidak sombong Kalau kita bisa seperti itu maka kita akan sukses di dunia ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan itu yang kita lihat dari ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita tidak ada yang membanggakan dirinya. Dan itulah hakikat ilmu. Semakin belajar tinggi-tinggi, itu harus berbanding terbalik. Semakin merasa diri nadir, rendah, kecil, dan hina. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala itu pernah ditanya di sebuah majelisnya ya Syekh bagaimana caranya agar kita bisa memiliki ilmu antum dan ilmu Syekh bin Bas pertanyaannya asik ya Gimana caranya biar kita punya ilmu antum dan ilmu Syekh bin Bas? Kata Syekh Fauzan apa? Amma ilmu Syekh bin Bas fabita'allum. Adapun mendapatkan ilmu Syekh bin Bas dengan cara belajar. Jangan malas dan tidur aja belajar. Adapun saya fa inni faqir fil ilm. Saya ini hanya orang miskin di dunia ilmu. Titik. Saya nggak punya apa-apa. Syekh Soleh Fauzan. Padahal salah satu ulama senior pada hari ini. Lalu ada dua pertanyaan di majelis tersebut yang beliau jawab begini, la adri is alul ulama. Saya nggak tahu jawabannya. Tolong Anda tanyakan ke para ulama itu begitu belum mengatakan demikian, saya nengok ke teman saya terus kita geleng-geleng. Terus kita mau tanya siapa? Paham tak? Tidak jawabannya. Belum mengatakan saya nggak tahu. Tanyakan kepada para ulama. Beliau memposisikan diri bukan ulama. Beda loh kalau misalnya beliau jawab begini, saya nggak tahu. Tolong tanya ulama yang lain. Berarti beliau memposisikan diri apa? Ulama, tapi saya nggak tahu. Masih tawadu, saya nggak tahu, tanya yang lain. Tapi beliau nggak mengatakan tanya ulama. Seakan-akan beliau hanya orang kecil, hanya orang tua yang mengisi kajian di tengah-tengah kami. Subhanallah. Padahal beliau salah satu ulama terbaik pada hari ini. Mungkin ada satu bulan lalu di kampus kami ada kajian dengan Syekh Saleh Fauzan. Tapi konsep kajiannya unik. Temanya sirati dzatiyah tajarubu wa ibar. Materi kajiannya tentang biografi Syekh Saleh Fauzan, pengalaman dan pelajaran. Jadi kalau biasanya Syekh Saleh Fauzan mengisi materi, di kajian ini beliau diminta untuk menceritakan biografi beliau dan pengalaman beliau sehingga kita bisa mendapatkan hikmahnya. Itu yang hadir dokter-dokter muda, profesor-profesor hadir. Para masyaih-masyaih yang ada di Riyadh hadir. Salah satu yang hadir Syekh Abdul Aziz Sadhan yang penulis kitab Ma'alim Fitalibul Ilm. Ada yang punya bukunya? itu beliau hadir juga. Dan yang jadi host eh, dosen kami Syekh Z Alukurun, salah satu perai eh, peraih doktor termuda. Jadi kajian memang khusus para penuntut ilmu. Ada mahasiswa S3, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S1 juga ada di sana sebagian. Beliau datang. Dan apa yang terjadi hadirin sekalian? kajian itu gagal. Tapi bagi saya itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya lihat. Kenapa gagal? Karena Syekh Saleh Fauzan tidak mau menceritakan pengalamannya dan jasa-jasanya kecuali secara formalitas dan normatif. Selebihnya nggak dibuka sama sekali sama beliau. Itu sampai host tuh bingung gimana cara ngorek-ngoreknya. Nggak diceritakan dan sangat tawadu. Itu kajian tentang ketawaduan, bukan tentang biografi. Ketika beliau ditanya, Syekh, bagaimana perjalanan engkau dalam menuntut ilmu dari awal sampai akhir? Tolong ceritakan kepada kami biar kita bisa ngambil manfaatnya. Apa jawaban beliau? Beliau hanya jawab begini. Saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, sini. Dan saya selanjutnya dipekerjakan di komite fatwa. Subhanallah. Beliau nggak bilang saya diangkat sebagai mufti. Tapi bahasa beliau, saya dipekerjakan di komite fatwa. Dipekerjakan. Yang namanya dipekerjakan tuh bisa jadi tukang pel, tukang cuci, tukang sapu. Beliau tidak menggunakan bahasa saya diangkat sebagai seorang mufti. Subhanallah. Beliau punya buku yang tersebar di dunia Islam. Host bertanya, Sheikh buku engkau, buku Anda, buku engkau itu tersebar di mana-mana. Khususnya buku yang berjudul Al-Mulakhas Fikhi. Pernah dengar buku tersebut? Al-Mulakhas Fikhi. Bisa tolong ceritakan tidak? Apa yang Anda rasakan dan pengalaman Anda ketika nulis buku tersebut? Apa jawab beliau? Aturidun an atahaddatha an kitabi Apakah Anda menginginkan eh, aturidun an amdaha kitabi? Apakah Anda meminta saya memuji-muji karya-karya saya pribadi? Enggak. Buku-buku itu kalian sudah miliki. Kalian baca. Dan kalau kalian baca buku-buku saya, kalian pasti menemukan banyak kesalahan. Saya berharap ada di antara kalian yang berkenan mengkoreksi kesalahan-kesalahan saya. Titik jawabannya. Subhanallah. Beliau pengisi sebuah acara di radio Saudi Nur ala Darb. Acara tersebut adalah acara tanya jawab. Pendengar bertanya dan ulama menjawab dan yang mengisi di acara tersebut hanya ulama-ulama besar dan salah satunya beliau. Dan Syekh Utsaimin itu sangat puas dengan jawaban-jawaban Syekh Fauzan. Syekh Utsaimin pernah mengatakan dalam pada saat beliau masih hidup, yatma'innu qalbi bi fatwa Syekh Fauzan. Hatiku tuh tenang kalau dengar fatwa-fatwa Syekh Fauzan. Host bertanya kepada Syekh Fauzan, "Tolong ceritakan kepada kami pengalaman Anda selama mengisi acara tersebut dan apa perasaan-perasaan Anda ketika Syekh Utsaimin mengatakan demikian? Kata beliau, itu acara biasa di mana saya diminta untuk menjawab pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya dan yang saya jawab banyak yang keliru mungkin, maka saya berharap antum bisa mengkoreksi jawaban-jawaban saya tersebut. Titik. Subhanallah. Itu ulama besar. Lalu Hos bertanya lagi, Wahai Syekh, kami dengar engkau berdakwah kemana-mana, keluar negeri, ke penjuru dunia. Sebelum selesai pertanyaan dipotong sama Syekh Fauzan. Saya mau klarifikasi saya nggak pernah keluar negeri kecuali sekali aja. Itu pun karena tugas dari kampus. Bukan seperti yang Anda katakan tadi dakwah kemana-mana, ke penjuru dunia, enggak. Saya enggak pernah itu. Itu pun hanya sekali. Masya Allah. Kalau kita kan orang muji kita padahal nggak punya, kita diem senyum-senyum. Kata saya enggak, saya nggak pernah kemana-mana, cuma sekali doang. ketawa Tuhan beliau adalah cucu dari ulama besar di eranya, Ibnu Bittin. Lalu host bertanya kepada Syekh Fauzan, "Ya Syekh, bagaimana perasaan Anda menjadi cucu ulama besar? Dan tolong ceritakan pengalaman-pengalaman Anda dengan kakek Anda tersebut." Kata Syekh Fauzan, "Mayan fauni. Apa manfaatnya bagi saya punya kakek seperti beliau kalau saya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa manfaatnya saya punya kakek beliau atau saya punya kakek seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad kalau saya nggak bertakwa? Yang terpenting kan bagaimana sayanya. Lihat ketawaduan hadirin sekalian. Syekh bin Baz ketika beliau akan meninggal dunia, ada yang bertanya kepada Syekh bin Bas, siapakah yang kami tanya kalau engkau meninggal ya Syekh bin Bas? Kata Syekh bin Bas, Syekh Soleh Fauzan. Lalu penanya melemparkan nama lain. Kalau Syekh Fulan bagaimana? Kata Syekh bin Bas, Syekh Fulan bagus, tapi kalau Anda mau nanya Syekh Soleh Fauzan. Jadi lagi-lagi disuruh ke Syekh Soleh Fauzan host tanya ke Syekh Fauzan. Kelihatannya engkau punya hubungan dekat dengan Syekh bin Bas ya. Bisa cerita nggak kepada kami bagaimana hubunganmu dengan Syekh bin Bas sehingga kita dapat manfaat? Kata Syekh Soleh Fauzan, adapun Syekh bin Bas kana yu'allimuni fi kulliyah. Syekh bin Bas pernah mengajarku di S1. Lalu ketika aku dipekerjakan di komite fatwa, lihat bahasanya dipekerjakan, bukan jadi mufti. Saya ketemu lagi dengan beliau dan saya banyak mengambil manfaat dari beliau. Titik. Jadi beliau mengatakan, ya saya sama dengan murid-murid yang lain. Beliau dosen kami. Beliau nggak mengatakan hubungan kita baik, sering pulang bareng, saya sering main ke rumahnya, Beliau sering kasih hadiah untuk saya biar semua orang tahu bahwa beliau dekat sekali dengan Syekh bin Bas. Enggak. Tawa tuh. Hadirin, Syekh Fauzan itu jadi dosen S1 sebelum lulus S1. Beliau kan doktor. Beliau ngajar S1 sebelum lulus S1. Ditanyakan sama host, "Kok bisa? Dan bagaimana perasaan Anda?" Kata Syekh Fauzan, saya menjadi dosen sebelum saya lulus itu karena kampus lagi butuh pengajar. Titik. Padahal nggak ada ceritanya kampus kita butuh pengajar dengan seperti itu. Apalagi di masa Syekh Fauzan. Itu ulama di mana-mana kalau di Riyadh hadirin. Apalagi di zaman Syekh Fauzan yang ngajar dulu Syekh Abdul Aziz bin Bas. Syekh Muhammad Alamin Shinkiti. Itu ulama-ulama besar. Nggak ada ceritanya butuh mahasiswa yang nggak yang belum lulus S1 kalau bukan orang itu cerdasnya luar biasa tapi beliau hanya menjawab saya ngajar karena kampus lagi butuh dosen titik itu ulama itu yang harusnya kita miliki bukan menceritakan kinerja kita apa yang sudah kita lakukan dakwah kita selama ini atau media kita atau karya-karya kita. Enggak, para ulama nggak demikian. Itu semua profesor yang hadir diam. Dan salah satunya mengatakan, saya malu. Kita baru diajarkan ketawaduan oleh Syekh Soleh Fauzan. Kita baru punya satu disertasi, satu karya saja sudah bangganya minta ampun. Sekarang ulama di hadapan kita tawaduknya Masya Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, semakin belajar semakin menunduk. Harus tampil beda. Orang yang sudah ngaji sunnah itu semakin rendah hati di hadapan masyarakat, di hadapan tetangga, di hadapan istri dan anak-anak, atau di hadapan suami, di hadapan orang tua atau mertua. Tunjukkan bahwa kita ini merasa bodoh, merasa masih jauh dari sempurna merasa banyak dosa. Bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kiat yang pertama agar kita menjaga pesona taman surga adalah menata hati dan kita titik beratkan kedua penyakit hati yaitu ketidakikhlasan dan kesombongan dan Nabi mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada setitik rasa sombong walaupun sebesar partikel yang terkecil. Maka barang siapa yang ngaji tahunan, bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun, tapi dia memiliki kesombongan di dalam hatinya, maka dikhawatirkan dia terkena hadis di atas tidak masuk surga walaupun penampilannya syar'i walaupun hafalannya banyak, walaupun menghatamkan kitab-kitab para ulama, walaupun relasi ustadznya Masya Allah, Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sifat kesombongan walaupun seperti partikel yang terkecil. Insya Allah kita bahas kiat yang berikutnya pada pertemuan besok pagi biiznillahi ta'ala. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala nabiyina Jazakumullah khairan pada Ustaz Muhammad Nuzul Zikri LC yang barusan uh, telah menyampaikan nasihat yakni dengan judul menjaga pesona taman surga pada sesi pertama. Dan kita lanjutkan pada sesi kedua yakni tanya, tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya barangkali silahkan. E, namun hendaknya kita memakai apa? membesar suara terlebih dahulu sebelum bertanya. Fadlon, ada yang bertanya? Ya barang siapa yang bertanya Tidak. atau mengkoreksi apa yang saya katakan jika ada kesalahan saya berikan kesempatan. ini ada pertanyaan menarik. Assalamualaikum Ustaz. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, semoga Allah memberkahi Ustaz dan kaum muslimin semuanya. Amin wa iyyakum. Semoga Allah memberkahi yang bertanya dan kita semua. Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana cara membuat hati kita ikhlas kepada kesalahan yang diperbuat saudara kita terhadap kita yang merasa disakiti syukron Ustaz. Ada sebuah tips yang disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini tips penting sekali. Catat baik-baik. Syekhul Islam mengatakan, "Idza ra'aita ahadan adahun nasu wa la ya'udu ila nafsihi bil laumi wal istighfar fa'lam annal musibata hiyal musibah." Apabila Anda melihat seseorang disakiti oleh manusia, dicela, dicaci, dimaki, digibahi, difitnah. Mungkin ada kontak fisik. Lalu dia tidak mengembalikannya kepada dirinya sendiri. Dia tidak mengembalikannya kepada dosanya, kepada kesalahannya. Dan dia tidak beristighfar kepada Allah, maka camkan bahwa itulah musibah yang sejati. Karena Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Surat Asy-Syura ayat 30. Dan apapun yang menimpa kalian itu disebabkan apa? Dosa-dosa kalian. Dan itu pun Allah sudah maafkan banyaknya kesalahan kalian. Jadi hadirin sekalian, ketika kita disakiti orang, ditipu orang, difitnah orang, digibai orang, itu pasti ada peran dosa. Maka ketika kita menghadapi kondisi-kondisi demikian, introspeksi diri. Evaluasi dosa-dosa kita. Ini saya salah apa sama Allah? Pertama cek kalau misalnya kita di diomongin pastikan apa kritikan mereka kepada kita. Kalau memang benar perbaiki berarti itu kesalahannya. Kalau ternyata itu fitnah kita nggak melakukannya bukan berarti kita bersih dari kesalahan. Itu karena kesalahan kita di tempat lain di kesempatan lain Allah balas melalui itu. Jadi fokus kita jangan hanya menyalahkan yang memfitnah Jangan hanya menyalahkan yang menipu, jangan hanya menyalahkan yang mencaci, jangan hanya menyalahkan yang memaki, jangan hanya menyalahkan yang memukul atau menyakiti kita. Yang pertama salahkan dosa kata beliau. Karena itu pasti karena perbuatan dosa kita. Pasti, nggak diragukan lagi. Jadi kalau kita tahu Penyebab kesalahannya siapa? Hah? Kita. Maka kita nggak akan terlalu ngotot sama orang. Walaupun jelas, walaupun secara kasat mata dalam kasus ini yang salah. Iya nggak sih? Kalau Allah kita nabrak bemper mobil orang, kira-kira kita ngotot nggak? Enggak kita yang salah. Saat kita merasa bersalah, kita nggak akan ngotot kita nggak akan terlalu sakit hati. Oleh karena itu, camkan baik-baik. Kalau kita disakiti oleh manusia, itu disebabkan apa? Dosa siapa? Dan dengan dengan punya konsep begini kita akan dewasa hadirin. Kita akan berkembang. Tapi kalau kita sibuk menyalahkan orang dan menjadikan pelakunya sebagai kambing hitam, kita nggak akan maju-maju. Kalau fokus kita hanya kepada yang menyakiti kita, kita tidak akan berkembang. Contoh misalnya ada orang memfitnah kita. Kita sakit hati. Biasanya kalau kita sakit hati, pelampiasannya gimana? Kita telepon teman kita lalu kita curhat. Dua jam kita telepon teman kita tersebut menceritakan kasus kita yang disakiti oleh si fulan. Berarti dua jam waktu kita habis menceritakan kesalahan si Fulan. Produktif apa tidak? Dan bandingkan kalau kita kembalikan kepada diri sendiri. Maka kita akan mengaudit diri kita habis-habisan. Ini saya salah apa lagi nih? Sampai Allah takdirkan saya difitnah melalui dia kita akan cari kesalahan, cari kesalahan kita. Oh ternyata ini. Lalu kita beristighfar, kita memperbaiki diri. Kira-kira kalau kita melakukan pola ini berkembang nggak kita? Berkembang. Karena konsep kita introspeksi diri, introspeksi diri, introspeksi diri, introspeksi diri. Makanya kan ketika kita membaca Sayyidul Istighfar, apa yang kita baca? Abu ulaka bi matika alaiya wa abu'u udah itu aja. Kata Syekh Abdul Abdul, Abdul Razak bin Abdul Musin al Abad, konsep muslim itu dua. Akui nikmat Allah dan akui kesalahan kita. Abu ulaka binikmatika alaya. Aku akui seluruh nikmat-nikmat ini itu darimu ya Allah. Jadi seluruh fasilitas dunia, seluruh kenyamanan, ketentraman, harta, keluarga itu semua dari siapa? Dari Allah. Lalu apa apa yang kita alami, masalah yang kita hadapi, itu disebabkan abu ulaka bini mati wa abu bidzanbi. Itu karena dosa. Jadi kita hidup konsepnya dengan mengakui nikmat Allah lalu kita bersyukur dan kita mengakui kesalahan kita lalu kita beristighfar. Saya ingin tanya, dari konsep ini ada pihak ketiga enggak? Ada pihak ketiga enggak? Nggak ada. Nggak ada pihak ketiga. Itu konsep yang diajarkan dalam sedul istighfar. Nikmat dosa. Nikmat dosa saya. Nikmat dosa saya. Ya, begitu aja udah. Dan kita akan maju. Ustaz enak banget dong yang nyakitin kita kalau begitu. Hadirin, azab Allah untuk dia lebih pedih daripada pembalasan kita untuk dia. Udah biarkan Allah yang balas. Kita fokuskan menata diri. Itu baru satu konsep loh, belum konsep yang lain kalau kita disakiti itu investasi akhirat. Dosa diampunkan, derajat ditinggikan dan dia akan transfer pahalanya ke kita Ustaz kayaknya dia nggak punya pahala. Ya udah kita yang transfer dosa kita ke dia, selesai. Orang yang mencela, yang menyakiti kita, itu kan sama saja mentransfer pahalanya kepada kita. Iya gak sih? Masih ingat hadis muslim tentang muflis, orang yang bangkrut? Saya ingin tanya, kalau ada orang mentransfer 10 juta ke rekening antum, antum marah-marah atau antum senang? Ah, Senang. Sekarang, Mana yang lebih besar, pahala atau duit? Apa dua-duanya? Nabi, bisa, emang paling lebih besar pahala. Kalau kita benar-benar yakin pahala lebih besar daripada duit, kenapa kita stres ketika ada orang mentransfer pahalanya untuk kita? Katanya yakin kepada hari kiamat. Katanya alusunawal jamaah. Alusunawal jamaah kan kontennya akidah. Penekanannya kan akidah dan akidah kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Mana iman kepada hari kiamat? Orang kirim pahala, kok malah ngamuk, kok malah galau, kok nggak bisa tidur. Allah Ta'ala mistawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz bagaimana mengobati penyakit suudon terhadap orang lain Iya terima kasih Jazallah khair atas pertanyaannya Kembali ke, e, mengobati penyakit suudon Kita kembalikan ke firman Allah dalam surat Al-Hujurat Ijtanibu kathiran dhan inna ba'da dhani ithmun Janganlah kalian memperbanyak prasangka Karena sebagian prasangka itu dosa jadi orang yang punya hobi suudon pasti dia jatuh ke dalam dosa. Itu pasti. Dan yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu bukan akhlak seorang muslim. Para ulama memberikan sebuah konsep al-mu'min ma'adhir wal munafik ma'ayir. Orang mukmin hobinya suka kasih udhur Adapun orang munafik hobinya cari-cari kesalahan dan suudzon. Jadi suudzon bukan akhlak seorang mukmin. Mukmin itu hobinya kasih uzur, kasih maaf, kasih pemakluman. Jadi hadirin sekalian, salah satu sunnah Nabi itu ilmu maklum udah maklumin aja udah gitu loh. Maklum belum ngerti gitu kan. Maklum dia belum tahu. Maklum mungkin lagi ada masalah. Jadi ilmu maklum ini penting. Jangan sensi. Jadi suudzon ini nggak bagus dan bikin mati hati kita atau paling nggak menyakiti atau membuat hati kita sakit. Oleh karena itu hadirin sekalian, eh, sebagai sekali lagi diantara caranya dengan meresapi bahwa kita akan berdosa dengan cara seperti ini dan yang kedua ini bukan akhlak seorang mukmin justru akhlak seorang munafik dan eh, yang ketiga yang dimaksud dari akhlak munafik kalau tidak ada bukti. Tapi kalau kita suudon karena ada bukti yang kuat atau indikator-indikator yang kuat, maka ini nggak ada masalah. Ini waspada namanya. Tapi kalau nggak ada bukti tidak diperbolehkan. Dan Nabi Iya kumudon jangan sekali-kali kalian banyak menduga-duga. Allah taala bisawab.